Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi waman tabi'ahu ay tabi'ahu mi'sanin ila yamiddin ikhwatal iman majelis cahaya hati al-fadil yang sangat kita cintai bersama Habib Hasan Ja'far Segaf pimpinan majelis besar Nur Mustafa hadir bersama kita dan kali ini akan beri nasihat kita adalah Ustaz Ahmad Gairabi dan beliau pimpinan majelis babul Hijab Allahu Akbar. Jazakumullah ya Ustaz. Allahu Akbar. Beliau pakar kitab kuning. Dan kali ini temanya zikir. Silakan ikhwah buka surah Al-Ahzab ayat 41. Dan qari akhifillah jamaah kita setiap subuh Haji Rudi. Silakan buka Al-Ahzab ayat 41. Insyaallah kita yang menyimak, mendengar, mendapat rahmat Allah.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 Alhamdulillahi kama yang bagilah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Qala Allah ta'ala fil quranil karim Tabarukan bidikri a'udhu billahi minasyaitanir rajim Ya ayuhalladzina amanu dhkurullaha dhidkan kashirah al-ayah wa kula mu'aliki tafsirihim nafa'ana allahu bi'ulumihi wa karamatihi amin ya rabbal alamin aliyya harbunida ayyuha munada nakirah maksuda mabniyatun ala dom ila akhirihi allahumma sholli wa sallim al-Mukarramun yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di kesempatan ini saya uh, diberikan kehormatan oleh Ustadz untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata terkait uh, imal ibadah kita atau ilmu agama kita. Tema kita di kesempatan ini adalah ayat surat al ahzab al ayat 41. Di dalam redaksi ayat ini ada bunyinya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya pada lapad ya ayyuhalladzina dinamakan huruf nida. Arti huruf ya huruf. Ada huruf versi hijaiyah, ada huruf versi kalimah. Ini versi kalimah. Ya harfu nida' Kemudian ayyuhanya adalah munada nakirah maksudah. Arti munada adalah panggilan nakirah belum ditentukan maksudah ada yang dituju dimaksud. Kenapa saya sebelum mengupas atau membaca membicarakan ayat ini diperkenalkan dulu tata bahasanya karena prasyarat untuk bisa menerjemahkan kitab-kitab kuning, Al-Quran, tafsir dan lain sebagainya yang berbahasa Arab. Mau tak mau ilmu nau harus dikuasai. Hadirin yang dirahmati Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Alladzina ini isi mausul badar dari ayyuha. Sebetulnya tanpa alladzina juga bisa Ya ayuha amanu Ayu sudah mewakili setiap kita Kemudian ini ada badal dari ladina amanu Hai orang-orang yang beriman Siapa saja yang merasa dirinya beriman Ini masuk dalam ayat ini Apa Udkurullaha dikron Kashiro? berdikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Pengertian dikir menurut batasan ilmu agama Islam adalah kulu amalin bi ibadatillahi fahuwa dikrullah. Kulu amalin bi ibadatillahi fahuwa dikrullah. Setiap perbuatan baik yang bernilai ibadah itu dikir bukan hanya sholat, bukan hanya bacaan-bacaan, Al-Quran, tasbih, tahmid. Bahkan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari bisa kita kemas dalam bentuk dikir. Umpamanya, ibu pagi-pagi di rumah sibuk mencuci piring. Mencuci piring bisa kita angkat, bisa kita kemas dalam bentuk dikir. Caranya apa? Anna lil wasail hukmal Makosid Kewajiban mencuci piring, kewajiban dalam rumah tangga ada di pundak pemimpin rumah tangga yaitu para suami. Kemudian kewajiban itu dilaksanakan oleh seorang istri melaksanakan kewajiban-kewajiban suami dalam bentuk taat kepada suami. Singkatnya seandainya ibu mencuci piring, mencuci gelas, niatnya adalah mengabdi kepada suami dengan setulus-tulusnya. Itu adalah bagian daripada dikir. Dikir. Bahkan seandainya nyuci piring, nyuci gelasnya ikhlas, insya Allah bersih. Tapi kalau sebaliknya, nyuci piringnya sambil marah-marah, bukan bersih sepertinya. Bisa jadi itu piring terbang, bisa jadi pecah. Inilah bentuk dikir yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa mewarnai hidup kita yang islami, bisa uh, mengarahkan hidup kita yang lebih baik. Seorang suami, se -se setiap kita, seandainya melakukan perbuatan-perbuatan sehari-hari seperti tidur, itu bisa diangkat menjadi bernilai ibadah asalkan sebelum tidur ada niat. Dalam muawanah disebutkan anna lil wasail mus anna lil wasail hukmal maqasid Semu, sebut setiap perbuatan eh, aktivitas sehari-hari yang bersifat mubah. Arti mubah itu belum tentu mendapatkan nilai pahala. Mau dikerjakan silahkan, enggak, enggak apa-apa. Al mustawa terpen, ipti Tetapi ketika diangkat menjadi nilai sunnah itu baru akan menjadi akan menjadi nilai ibadah. Makanya setiap perkara yang mubah kita angkat menjadi nilai ibadah. Tidur kita niatkan Niatkan tidur kita. Bisa melaksanakan sholat tahajud dengan tenang. Bisa melaksanakan ibadah, sholat dan lain sebagainya. Kalau kita melaksanakan sholat, wajiban sholat tanpa istirahat dulu, lemes rasanya. Lemes. Maka ketika sebelum tidur ada niat bahwa saya melaksanakan tidur semata-mata untuk bisa mendirikan ibadah, maka tidurnya adalah dikir dan bernilai ibadah. Ini nanti akan masuk pada definisi seorang yang bersyukur. Karena yang namanya bersyukur itu adalah syukur menurut istilah sorpol abdi alama an amallah ilahi lam koli ajli mengolahkan semua jenis nikmat apapun itu nikmat nikmat tidur nikmat makan nikmat minum nikmat dan lain sebagainya bahkan buka, belum berjadi ibadah, maka dia olahkan jadi bentuk ibadah. Hingga akhirnya kehidupannya menit ke menit, detik-detik jam ke jam bernilai ibadah. Subhanallah. Setiap kita bisa melaksanakan. Ketika seseorang sanggup melaksanakan seperti itu, maka sudah jelas ada penghormatan ada penghargaan dari Allah yang diabadikan dalam ayat ini lanjutannya tahiyatuhum yauma yalqaunahu salam wa adalahum ajrun karima Allah siapkan ajrun karima pahala yang bersyariah itu surga yang namanya surga itu mala enun roat wala udun sami'at wala khotor ala qalbin bashar nikmat surga itu belum pernah terdeteksi terdeteksi belum pernah ada yang tahu. Penghuni sorga paling miskin itu punya istri 72, punya istri 72, punya pembantu di dapur, punya rum, pembantu rumah tangga 80, 80 orang. Subhanallah, ini tertuang dalam kitab salah satunya kitab Tuhfatul Mardiyah. Adna ada ahlil jannah bahwa yang paling rendah statusnya sosialnya penghuni surga alladillahu samanuna al-pukhadimin punya pembantu rumah tangga sebanyak 80 orang wasnani wasabuna zaujatan dan punya 72 bidadari alias istri itu paling miskin artinya di dunia belum pernah melakukan kebaikan apapun cuman ada rezeki masuk surga Tahu tuh seperti apa modelnya. Mungkin dia baru masuk Islam mati. Sholat belum, puasa belum, hadir ke masjid juga belum. Belum melakukan kebaikan apa kan masuk surga. Lantas martabat apa? Kebaikannya juga belum ada. Cuma masuk surga aja. Maka ini orang paling miskin. Tapi kalau sudah bisa sholat, itu bukan 72 lagi. Apalagi sudah kawin. Bahkan, bahkan nih, saya sampaikan lagi dalam kitab ini tertuang. Wa qala Nabi sallallahu inna rajula min ahlil jannah la yatajawwaju khamsa mi'ati hawra wa arba'atu wa arba'atu ala bikrin wa samaniatu ala saibin. Sesungguhnya seorang lelaki dari penghuni surga dia bisa menikah dan punya bidadari di surga sebanyak 500 orang bidadari. Itu yang sudah sholatnya banyak, yang sudah dikirnya banyak, bisa jadi punya bidadari 500. Subhanallah, masa nggak tertarik? Allahu Akbar. Sayang Ustadz Dairobi terbatas waktu. Itulah yang membuat jamaah jikir terus bertambah banyak di sini. Sampai kakek-kakek pun datang. Untuk apa kek? Bidadari, cu. <laughs> Itu bukan tujuan, tapi stimulan. Allah tidak sia-siakan hamba yang terus berbuat baik di jalannya. Dan semuanya beranjak dari nawaitu lillah dan ingin selamat di akhirat. Karena itu ia jaga hatinya dengan zikrullah. Maka semua aktivitas ibadahnya bernilai zikir. Betapa banyak amal dunia bernilai akhirat. Karena nawa itu yang benar lillah. Tadi beliau memisalkan seorang ibu, pembantu, cleaning service masjid, penjaga masjid, marbot masjid, atau tukang sapu jalanan. Boleh jadi dia lebih mulia daripada seorang pendakwah di atas mimbar dengan ribuan jamaah yang niatnya ternyata untuk bangga diri. Sementara tukang sapu itu setiap menyapu dia berzikir dan ingin keridhaan Allah. Kan itu zikir tidak hanya di hati, tidak hanya di pikiran, Ucapkan, basahilah bibirmu dengan zikrullah. Lalu dibuktikan dengan zikir nyata. Inilah yang disebut dengan harokah zikir. Ibadah. Orang ahli zikir itu senang ibadah. Ahli ibadah dia. Ahli zikir, ahli amal. Senangnya beramal. Ahli zikir, ahli akhlak. Akhlaknya rupawan kasih sayang, lembut, santun, tidak kehilangan ketegasan, keberaniannya. Karena ahli zikir tidak ada yang dia takuti kecuali hanya Allah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salat wa ata zakat wa lam yakhsha ilallah. Dia tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah jalla jalal. Karena dia ingat Allah, ingat akhirat. Disakiti, diserang, Kemudian saat lawan tidak berdaya, lalu minta maaf, ia ya, maafkan, ia ya, beri kesempatan. Karena ia melakukan tingkat zikir yang tinggi lagi. Karena ahli zikir, ahli dakwah. Ahli dakwah. Dan itu yang menjadi semangat dalam semua aktivitasnya sehingga mewarnai semua ibadahnya bernilai dakwah, amalnya bernilai dakwah, akhlaknya bernilai dakwah, rumah tangganya bernilai dakwah. Setiap orang melihat dia jadi ingat Allah. Dan yang terakhir ahli zikir itu ahli muhasabah, ia terus sibuk memperbaiki dirinya tanpa pernah ia merasa paling suci. zaku ampusaku wa alamu bimanitaka. Makin kuat zikirnya makin istighraq, tenggelam dia dalam kesibukan memperbaiki dirinya. Karena yang ia cin, yang paling dia incar adalah husnul khatimah. Itulah yang buat dia bahagia. Jazakumullah Ustaz Dairobi. Makasih Ustaz eh Bang Haji Rudi jamaah subuh kita. Terima kasih keluarga besar Asep yang mengantar pohon eh, eh, atin, pohon zaitun, kawan-kawan ngantar pohon kurma atau siapa lagi yang menyusul kita butuh sampai 30 ribu pohon untuk ditanam di sekitar 12 hektar masjid Jabal Sindur Ajikra. Hubungi Ahli Awaludin 0856 90010 0856 90010 silakan amal jariah dan kami santri para penghafal Quran jamaah mendoakan semoga Allah terima amal jariah kita memudahkan urusan kita di dunia penerang di alam kubur dan mendampingi kita di akhirat nanti. Jazakumullah khairan katsira.